Kita akan meneruskan pembacaan risalah atau tulisan yang kecil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yaitu Nawakidul Islam pembatal-pembatal keislaman <clears throat> dan insya Allah kita akan masuk kepada pembatal keislaman yang kesembilan setelah beliau menyebutkan bahwa nawakidul Islam pembatal keislaman yang beliau sebutkan di sini ada sepuluh yang pertama adalah perbuatan syirik di antaranya adalah menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua adalah menjadikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Kemudian yang ketiga, man lam yukafir al musyrikin. Tidak mengkafirkan orang yang musyrik, demikian juga orang yang kafir atau dia ragu terhadap kekafiran mereka. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang berkeyakinan atau berakidah bahwa selain petunjuk Nabi SAW lebih sempurna, dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima adalah man abghadha syai'an ja'bir rasul. Seseorang yang itu benci terhadap sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keenam adalah man istahza bi min Seseorang yang mengejek sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketujuh adalah as-sihir, yakni perbuatan sihir. Dan yang kedelapan sudah kita sebutkan, yang terakhir adalah mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Membantu orang-orang musyrik, demikian juga menolong orang-orang musyrik untuk menghancurkan kaum muslimin. Kemudian kita akan masuk atas yang kesembilan. Termasuk dari yang membatalkan keislaman Ya kita hendaknya berhati-hati untuk kemudian terjatuh kepada perbuatan ini. Nauzubillah. Ini batalkan keislaman dalam keadaan dia murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manfaat kalimat syahadat yang dia ucapkan. Demikian juga mungkin dia melakukan sholat atau amalan sholat yang lain. Nauzubillah. Semua di sini oleh beliau atas Wanita kata anna ba'dun nas yasa'uhu al-khuruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang berakidah, berkayak berkeyakinan bahwa sesungguhnya sebagai manusia ya sa'uhu diberikan keluasan, diberikan kebolehan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia untuk kemudian keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dia untuk kemudian tidak sholat, boleh dia untuk kemudian minum minuman keras berkeyakinan demikian. Kama wasi al Khadir dengan alasan ya dengan alasan sebagaimana Khadir alaihissalam beliau ini diberikan keluasan diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala al-khuruj untuk keluar an syariat Musa alaihissalam dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang berkeyakinan seperti ini, berkeyakinan bahwa dia boleh keluar dari syariat Nabi SAW diberikan keluasan boleh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, menghalalkan sesuatu yang haram. Maka ini adalah kafir. Dengan alasan sebagaimana Nabi Khidir alaihissalam dia keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam dan nanti akan kita jelaskan bahwa alasan ini adalah alasan yang batil, alasan yang salah. Maka di sini Beliau menyebutkan rahmatullahi alaih bahwa seseorang yang meyakini berkeyakinan bahwa dia boleh keluar dari syarat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia adalah kafir. Menghalalkan sesuatu yang haram atau menghalalkan sesuatu yang halal, meyakini seperti itu. Mungkin dia punya keyakinan bahwa dia sudah dalam keadaan ma'rifat atau hakikat menurut mereka sehingga tidak ada lagi ikatan dengan syarat Nabi SAW maka ini adalah kafir. Maka di sini akan diberikan beberapa jawaban yang kita dapatkan dari ucapan para ulama Romatul Alih, Romatul Alih. Di antara apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Amin As-Singkiti Rahmatullah di tafsir beliau Adwaul Bayan. Sebelumnya kita sebutkan dulu kisah yang terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir alaihissalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yakni kisah ini di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pembicaraan antara Nabi Musa alaihissalam bagaimana beliau belajar di hadapan Ali Salam. Dan yang benar adalah Khaydir adalah seorang nabi. Dan di sini kita ketahui bagaimana tawaduknya merendahkan diri Nabi Musa alaihissalam dan beliau lebih afdol daripada Khidir. Beliau termasuk termasuk dari ulul azmi lima rasul Allah Subhanahu yang dipilih di samping situ ada Nabi kita Muhammad SAW, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa. Kemudian di situ ada Nabi Nuh, demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Sebut dalam Al-Quran kisah yang Allah sebutkan yang menjadi ibrah bagi kita semua tentang kesungguhan Nabi Musa belajar di hadapan Khidir. Sebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi yahuba. Ini berkata Nabi Musa alaihissalam di sini, la abrah aku tidak akan selesai. Ini akan terus menerus beliau mencari ilmu. Walaupun hatta ablugha bahr ini sampai walaupun aku harus menempuh pertemuan dua lautan. Au amdi hukuba atau aku menghabiskan banyak waktu hukuba yakni beberapa abad berabad-abad ini beliau bersungguh-sungguh untuk kemudian belajar di hadapan Khidir Sampai kemudian Allah SWT menemukan Nabi Musa dengan Khadir Sampai kemudian beliau mengatakan kepada Khadir alaihissalam Musa hal atabuka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda Nabi Musa berkata kepada Khidir Bolehkah aku mengikuti engkau Untuk engkau mengajari aku Dari apa-apa yang diajarkan kepadamu Dari petunjuk Kemudian Khidir mengatakan Qala innaka lan tastati'a ma yasabra Maka berkata Khidir Sesungguhnya engkau tidak mampu Untuk bersabar bersamaku Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Bagaimana mungkin engkau sabar terhadap sesuatu yang engkau tidak punya ilmu padanya, tidak datang khabar padamu. Kemudian Nabi Musa beliau dengan tawa mengatakan, "Qala satajiduni insyaallah sabira wa la asilaka amra." Beliau mengatakan, "Engkau akan mendapati aku insya Allah dalam keadaan sabar dan aku tidak bermaksiat kepadamu di dalam perkaramu." Kemudian berkata Khidir, "Qala fa ini tabatani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra." Kalau engkau mengikuti aku, maka jangan engkau bertanya kepadaku sampai aku kabarkan kepadamu perkara tersebut. Subhanallah Ibnu Katsir Rabbul taala yukhbiru ta'ala angkila Musa alaihissalam di dalika rajul. Allah mengabarkan tentang ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada orang ini Al-alim yang punya ilmu wa huwal dia adalah khadir Alladzi khasahu bi ilmin lam yatali alaihi Musa. Yang mana Allah khususkan khadir dengan ilmu yang Nabi Musa tidak mengetahuinya. Sampai kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala keduanya bertemu dengan perahu, kemudian dirusak perahu tersebut Demikian juga bertemu dengan seorang anak kemudian dibunuh anak tersebut. Demikian juga memperbaiki tembok dan tidak meminta balasan padanya. Kemudian dari setiap dari setiap kejadian tersebut Nabi Musa bertanya. Karena beliau melihat secara dohir bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Maka sebagian berpendapat dengan kejadian ini bahwa Fadil boleh untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Yang mana Nabi Musa adalah seorang rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita membicarakan tentang alasan mereka tadi bahwa mereka beralasan dengan kejadian Khadir keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, di sini terjadi perselisihan para ulama. Ini yani apakah Khadir ini sebagai nabi ataukah sebagai wali atau bagaimana? Demikian juga mereka berselisih apakah Khidir ini masih hidup ataukah dia telah meninggal. Subhanallah Syekh Muhammad Amin itu Ramadhan Ta'ala di halaman 1248 Eh, laman ulama ikhtalafu fil Khidir Ketahuilah sungguhnya para ulama berselisih tentang Khidir ini Hal wahayun ilal an Apakah dia itu hidup sampai sekarang? Au huwa ghairu atau dia ini telah meninggal, Ini tidak hidup. Kemudian beliau sebutkan beberapa alasan yang masih benar adalah Nabi Khidir adalah telah meninggal. Di antaranya adalah hadis-hadis yang disebutkan sebagaimana dalam Al-Qur'an juga surat Al-Anbiya Ayat yang ke-34. Wa ma ja'ala li basari min qablikal khuld. Dan tidaklah kami jadikan untuk seseorang sebelum muka itu kekal. Ini menunjukkan bahwa semua ya meninggal. Tidak yang kemudian tidak ada yang kemudian kekal. Ini diantara alasan bahwa Khidir telah meninggal di zaman Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah hadis yang dibawa oleh Imam Muslim Rahimullah taala. Dari umat bin Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan lama kana yaumul badr ketika terjadi perang Badar kemudian beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW beliau mengatakan Allahumma intahlik hadil isabah min ahli Islam la tu'bad bil ard ya Allah kalau engkau hancurkan dari kelompok ini dari ahli Islam tidak akan disembah engkau di muka bumi Ini demikian. Demikian juga ucapan Nabi, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis bukan dari Imam Bukhari laila tu kum hadi. fa ina ala ra'si mi'ah sanah minha layak kami manhu ala dhahriha ahad. Ini hadis yang kuat menunjukkan bahwa setiap orang ya di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam setelah 100 tahun itu semuanya meninggal. Tidakkah kalian mengetahui malam kalian ini sesungguhnya di 100 tahun yang akan datang tidak tersisa dari orang-orang yang di muka bumi sekarang ini. Ya, berarti 100 tahun berikutnya setelah Nabi berbicara ini tidak ada yang hidup. Ini juga menunjukkan bahwa Khadir adalah telah meninggal. <clears throat> Demikian juga hadis-hadis yang lain disebutkan oleh beliau. Demikian juga ya disebutkan kalau sekiranya Khadir dalam keadaan hidup niscaya ketika di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau akan menjadi pengikut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala nasarahu wa qatalamahu. Niscaya akan menolong Nabi demikian juga akan berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak dapatkan bahwa waktu itu Khadir ada di sisi Nabi saw. Alaihi Wasallam. <clears throat> Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa Khadir adalah sudah meninggal. <clears throat> Kemudian alasan mereka bahwa Khadir boleh untuk kemudian keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam maka demikian juga ada di antara kita sekarang ini yang boleh keluar dari syariat Nabi SAW. Maka alasan ini adalah alasan yang yang batil. Di antara alasan yang pertama adalah disebutkan oleh saya Muhammad Amin asing kita di Fathul Bayan di sini boleh mengatakan <clears throat> disebutkan di halaman 1247 Ini jawaban yang pertama Jadi ucapan mereka Dahaba qawmun minasana dikoh sebagian orang-orang sindik ya ini ya, mereka mengatakan hadil ahkam asariyah hukum-hukum syariat ini al-amah yang umum innama yakumu biha alal anbiya wal amah jadi mereka mengatakan sesungguhnya hukum-hukum syariat yang umum ini ini adalah hukum bagi para nabi demikian juga orang-orang awam, orang-orang biasa. Wa amal awliya. Adapun para wali, wahlul khusus, demikian juga orang-orang khusus, falayah tajuna ilatikan khusus, tidak butuh kepada dalil-dalil ini. Alasan mereka. Bal inna yuradu bihim ma yaqa'u Bahkan sesungguhnya yang diinginkan adalah apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Yani tidak perlu kepada syariat, cukup kepada apa yang ada dalam hati mereka. Wadhalika li sofai qulubihim. Yang demikian itu karena bersihnya hati-hati mereka. Ini ini jawaban mereka. Maka di sini jawabannya adalah faistagnu. Mereka mengatakan faistagnu nabiya an ahkami syara'i. Mereka merasa apa? Merasa cukup dari syariat-syariat. Hukum-hukum syariat tidak perlu, sholat tidak perlu, zakat tidak perlu, puasa. Sehingga di antara mereka ada yang tidak sholat. Ya, demikian juga tidak berpuasa. Ketika orang berpuasa, dia tidak berpuasa Maka dirinya sudah dalam keadaan ma'rifat. Ya, mereka berkeyakin ini tadi bahwa mereka tidak, sudah merasa cukup dari hukum-hukum syariat. Ya, demikian. Kemudian mengatakan kama ittafaqa lil khadir sebagaimana yang dilakukan oleh khadir. Ini alasan mereka. Bagaimana jawabannya? Jawabannya adalah bahwa sungguhnya Nabi Khidir beliau mengetahui ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Itu jawaban yang pertama. Ya, jawabannya adalah bahwa Khadir mengetahui ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas dari Allah Subhanahu wa taala. Miladunna abdan min ibadina wa alamnahu miladunna ilma. Hamba dari hamba-hamba kami wa alamnahu dan kami ajari dia. Jelas bahwa Allah mengajari Khadir alaihissalam. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian dari mana datangnya? Tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas Al-Qur'an menyebutkan bahwa Khidir mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Abdan min ibadina alamnahu kami ajari dia itu. Miladuna dari si kami. Kami berikan pada dia itu ilmu. Miladuna. Dari situ mereka mengatakan ilmu laduni. Dari mana miladuna tadi. Padahal itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Benar-benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya di sini bahwa Nabi Khidir kenapa beliau waktu itu melaksanakan sesuatu yang tidak diketahui oleh Nabi Musa? Disebutkan di sini, "Fa innahu istaghna bima tajalla lahu minal ulum." Amma kana inda Musa min tilkal hukum. Karena sungguhnya Khidir, ini jawaban yang pertama, beliau merasa cukup dari apa yang Allah tunjukkan kepada beliau dari ilmu-ilmu yang tidak di sisi Nabi Musa dari pemahaman Nabi Musa. Ya ini demikian. Jangan pertama bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Istaghna bima tajallalahu minal ulum. Merasa cukup, merasa cukup dari apa yang Allah tunjukkan kepada beliau dari ilmu ini. Ini jawaban yang pertama. <clears throat> Jadi alasan mereka bahwa mereka itu boleh keluar sebagaimana Khidir jauh sekali Khawatir beliau mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mereka. Ya, bisikan-bisikan mungkin kemungkinan bisikan itu datang dari setan. Bahkan disebutkan di sini oleh beliau oleh Syekh Muhammad Amin Nasikiti ya ketika Imam Al-Qurtubi menyebutkan jawaban ini tadi dari gurunya Abu Abbas apakah kemudian orang seperti ini diberikan kesempatan untuk yang bertobat Ya, disebutkan di sini oleh beliau. wah hadzal zandaqah wa kufrun. Ini ucapan ini adalah ucapan zindik, demikian juga kekafiran. Yuktal qailu wa tetap dibunuh langsung dan tidak perlu untuk dimintai taubat. Ya. Kenapa? di anu ingkarun ma ulima minasyara'i. Karena dia mengingkari sesuatu yang diketahui dari syariat. Ya, sudah jelas seperti ini. Tidak mungkin seorang untuk beribadah kecuali dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Fa inna Allah Ta'ala qad ajra sunatuhu. Karena Allah telah menjalankan sunnahnya, sunatahu. Wa anfadha hikmat hikmatahu. Demikian juga melaksanakan hikmah-hikmahnya. Bi anna ahkamahu la tu'lam illa biwasitati rusulihi. Ini. Hukum-hukumnya dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diketahui dengan kecuali dengan jalan rasul-rasulnya. Asufara sebagai utusan bainahu wa baina antara Allah dan makhluknya. Ini ini jelas diketahui bahwa tidak mungkin kita untuk beribadah kecuali dengan bimbingan para rasul. Kalau kemudian keluar dari syariat Rasul SAW berarti keluar dari agama Islam sudah. Suatu yang diketahui secara darurat. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin kita sholat, tidak mungkin kemudian beribadah kecuali dari bimbingan Nabi SAW. Kalau kemudian dia beralasan seperti Khadir ya, yang keluar dari syariat Nabi Musa. Jauh sekali. Khadir dalam keadaan apa? Beliau datang ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan ya bahwa ini adalah pendapat para ulama bahwa dia tidak perlu diminta taubat. Yuktal wal istatab Walai yahtaj ma'ahu ila soal wal jawab. Kalau istatab itu kan ditanyai, kemudian bagaimana jawabannya, taubat atau tidak. Kalau ini tidak, la yahtaj ma'ahu tidak butuh pada diri dia itu ila soal wal jawab. Bagaimana kamu? Bagaimana jawabannya? Tidak tidak perlu ada pertanyaan dan jawaban, langsung dibunuh. Karena sudah tahu dari perkara ini darurat, tidak mungkin seorang beribadah kecuali dengan bimbingan Nabi SAW. <clears throat> ini. Ini jawaban dari beliau di Adul Bayan. Demikian juga Ibnu kasir beliau menyebutkan jawaban yang kedua. Hampir mirip Sebutkan oleh Ibn Katsir rahimahullah ketika disebutkan di dalam ayat yang ke-67 sampai 70 ini beliau mengatakan Inna kalan tastati yang sabra. Sungguhnya aku tidak mampu, wahai Musa, untuk mengikuti aku dalam keadaan sabar. Aina kala takdir ala musahabati. Engkau tidak mampu untuk bersahabat denganku. Lima taro mini minal af'al karena aku akan mendapati dariku perbuatan-perbuatan alati tukhalifu syari syariatik. Ya. Tukhalifu syariatuk yang menyelisih syariatmu. Ini. Jadi Ibnu Katsir sendiri udah mengatakan engkau tidak mungkin sabar. Wahai Musa, kau itu bersahabat dengan karena engkau akan melihat dariku perbuatan-perbuatan yang menyelisih syariatmu. Bagaimana ada orang anak kecil masih masih belum balik dibunuh, Demikian juga ada kapal yang dirusak, demikian juga yakni memasuki kampung, kemudian mereka tidak diberikan hidangan, kemudian mereka membangun tembok, kemudian tidak meminta balasan. Ini seakan-akan menyelisih apa? Menyelisih syariat Nabi Musa alaihissalam. Karena apa akan melihat dari diriku hal-hal yang menyelisih syariatmu. Ya, kan demikian. Apa jawabannya sekarang? Beliau mengatakan Ibnu Katsir, "Li'anni ala ilmin min ilmillah ma alamakahullah Ya. Karena sungguhnya aku di atas ilmu. Min ilmin dari ilmu ma yang tidak alamakahullah yang Allah tidak mengajari kamu. ya ini aku di atas ilmu yang Allah tidak mengajari kamu. Demikian juga wa anta ala ilmin min ilmillah ma alamanihi Allah ma allamanihi Allah. Dan engkau ya di atas ilmu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak mengajari aku. Demikian. Jadi kalau itu sendiri maka tasbih. Engkau akan mendapati dariku perbuatan-perbuatan yang keluar dari syariatmu. Karena Allah mengajari aku, ya tidak kamu diajari padanya dan engkau juga mempunyai ilmu yang aku tidak diajari padanya. Ya demikian. Ini masing-masing diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalian tidak ada ilmu dari mana? Bisikan-bisikan dari syaitan. Ini demikian. Kemudian ini jawabannya. Fakulun minna mukallafun bi umurin minallah duna sahibi. Ini jawabnya. Dan setiap dari kita dibebani dengan perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala yang bukan dari sahabatnya. Ini setiap dari kedua nabi ini adalah apa? Dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jawabannya. Ini jawaban yang kedua. <clears throat> Ini masing-masing Jawaban pertama tadi diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang yang kedua bahwa masing-masing dibebani ya bersyariat oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian jawaban yang ketiga ya. Jawaban yang ketiga adalah bahwa Nabi Musa demikian juga Khidir mereka berdua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya masing-masing. Adapun Nabi kita Muhammad SAW adalah diutus untuk semua manusia. Tidak terkecuali entah dia dikatakan orang yang menjadi wali ya atau mungkin istilahnya sunan atau yang sebagainya atau dia dari negeri barat atau dari negeri timur semuanya adalah harus mengikuti Nabi SAW karena Nabi diutus oleh Allah SWT untuk semua manusia ini jawaban yang ketiga sebagaimana sebutkan ya dalam hadis Nabi Alaihi Wasallam. Di antaranya Jadi jawaban yang ketiga adalah Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yursalu ila qaumi. Anna Nabi kana yursalu ila qaumi khassa. Sesungguhnya Nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk kaumnya saja. Fala yajib ala kulli maka tidak wajib bagi setiap manusia mutaba'atuhu untuk mengikuti dia. Amma nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahu ursila ila nasi kafah, diutus untuk manusia semuanya. Semua yang tidak ada terkecuali. Tidak bisa kemudian dengan alasan ini karena Khadir mempunyai syarat sendiri. Setiap nabi waktu itu diutus untuk kaumnya masing-masing. Kalau ini hadirin satu tidak halal untuk seorang pun menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Walau khuruj an syari'atin demikian juga keluar dari syariat Nabi SAW. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul ya nas ini rasulullah ilaikum jami'a." Katakan Nabi Muhammad, wahai manusia sungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semuanya. Tidak ada terkecuali sedikit pun. Oleh karena itu orang yang mengatakan bahwa dia sudah marifat atau sudah hakikat ya, tidak ada di situ istitabah, diminta itu obat langsung dibunuh. Langsung dibunuh. Ya. Tidak ada kemudian sedab ila lakutil, seperti umpamanya bisa ada ulama yang dia itu ya berpendapat bahwa jual beli tidak ada biar ini pilih pilih dan sebagainya. Ditanya, ya ini bisal yus'al tapi minta taubat, obat, ila kutil kalau tidak dibunuh. Demikian. Jadi sampai pada di hadis atau tidak? Demikian. Kalau dia masih kemudian e, tidak mau rujuk kembali, ya dibunuh. Ya, ada soal jawab. Kalau yang ini tidak perlu karena ini sesuatu yang sudah diketahui secara Darurat tidak bisa tidak. Seorang tidak bisa mungkin beribadah kecuali dengan bimbingan Nabi SAW. <clears throat> Demikian juga amar sana ka ila rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali rahmat untuk semesta alam. Demikian juga hadis Jabir bin Abdullah Al Ansari radhiyallahu anhuma. Ya, hadis Jabir bin Abdullah Sungguh Imam Bukhari dan Imam Muslim hadis yang masyur Pada sungguhnya Nabi SAW beliau mengatakan Waktu itu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan lima perkara. Yang tidak diberikan lima perkara itu kepada seorang pun sebelumku. Ya, Di antaranya nusir tu biro masih atau syahad Aku diberikan pertolongan dengan rasa takut yang dialami oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan perjalanan. Demikian juga dijadikan bumi itu sebagai masjid dan suci. Dimanapun seorang mendapati sholat, boleh dia sholat di muka bumi itu. Kecuali tempat-tempat yang khusus seperti kamar mandi atau semisalnya. Demikian juga dihalalkan gonimah. Sebelumnya tidak halal bagi nabi-nabi sebelumnya dibakar ya dari gonimah tersebut ramasan perang. Wa itu syafaat diberikan syafaat memberikan syafaat Nabi SAW. Kemudian terakhir wakana Nabi yub ila Komi Khosoh Dan adalah Nabi sebelum Nabi SAW diutus untuk kaumnya saja. Seperti Nabi Musa as diutus, diutus untuk orang-orang Bani Israel. kan juga Khadir, diutus untuk kaumnya. Kalau beliau sebagai seorang Rasul, beliau seorang Nabi alaihissalam dan mempunyai apa? Mempunyai uh, yang datang wahyu pada beliau. Wa itu ila nasi amat dan aku diutus untuk manusia semuanya. Ini. Ya. Jadi Nabi wasallam diutus untuk manusia semuanya. Demikian juga bahkan Nabi SAW menyebutkan ya dalam hadis masukkan ada di sini ya. Bahwa Nabi SAW beliau mengatakan wallahi law anna Musa hayyan lama wasi'u ilai tibai. Nabi beliau mengatakan demi Allah kalau sekiranya Nabi Musa itu hidup maka tidak boleh ya tidak luas bagi beliau ya kecuali untuk mengikuti aku. Kalau Nabi Musa hidup maka beliau untuk mengikuti Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa Nabi diutus untuk semua manusia. Ini jawaban yang ketiga. <clears throat> Jadi alasan mereka bahwa mereka boleh keluar dari syariat Nabi SAW sebagaimana Khadir keluar dari syariat Nabi Musa AS maka ini adalah salah. Jelas Nabi Khadir beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga beliau dibebani syariat, dibebani yakni perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tadi bahwa Nabi SAW diutus untuk manusia semuanya. Kemudian mereka ya di antara mereka mempunyai alasan bahwa boleh seseorang untuk kemudian bertanya kepada apa? kepada hatinya. Sebagaimana alasan mereka adalah apa yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dibawakan oleh Imam Nawawi juga di dalam Arba'in Nawawi di Sahih Sebutkan di Jami Ulum Malikam. Hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dari sahabat <clears throat> wa bi bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagian mereka berpendapat, aku bertanya kepada hatiku, hatiku mengatakan demikian. Sehingga aku melaksanakan. Kenapa aku melakukan itu? Ya, karena Nabi SAW mengatakan, sebutkan nih, di antara hadisnya, menurut mereka. Hadis bi bin Ma'bad, anhu hadis Sahih. Beliau mendatangi Rasul SAW. Kemudian beliau mengatakan, Ya, ini kemudian Nabi berkata kepada beliau, "Jita tas'alu anil bir, kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan?" Qultu na'am, iya. Qala Nabi mengatakan, "Istarti qalbak." Mintalah fatwa kepada hatimu. Ya. Mintalah jawaban kepada hatimu. Albiru ma'annat ilahi nafs. Yang namanya kebaikan itu yang hati itu tuh maknina. Buat mana ilahi kalau Demikian juga tumak nina. Ya ini jiwa itu tenang, demikian juga hati itu tenang. Tumak nina. Itu. Ya Nabi mengatakan tanyalah kepada hati, hatimu. Kebaikan itu yang buat kamu tenang. Wal ismu mahaka fin nafsi. Yang namanya dosa itu hatimu itu goncang. Wa dada fi sadr. Demikian juga jiwamu dalam keadaan berbolak-balik, tidak tenang hatinya itu. Wa in aftaka nas waktu walaupun manusia memberikan fatwa kepadamu dan engkau minta dan mereka memberikan fatwa. Ya, kau bertanya kemudian mereka menjawab. Ya ini kebaikan itu yang hatimu itu merasa tenang dan dosa itu yang kalian hatimu itu merasa tidak tenang. Bertanyalah kepada hatimu. Sebagian beralasan itu. Ya ini aku bertanya kepada hatiku kemudian hatiku mengatakan kalimat tadi. Yang mengatakan bahwa lakukan ini dan itu. Kamu sudah makrifat atau engkau sudah dalam keadaan hakikat sehingga kamu apa? Tidak berusaha dan sebagainya. Apa kemudian benar alasan mereka? Ya, dengan alasan itu. Karena sebenarnya gitu. Loh, kenapa kau makan ini? Ini kan haram. Ah, hatiku merasa tenang dengan aku melakukan perbuatan ini. Ya lebih jelas lagi, ya ini kenapa kamu tidak sholat? Ya aku tidak sholat dengan, ya ini dengan aku tidak sholat aku merasa tenang. Nanti kalau aku sudah tua umpamanya. Ya seperti ini berbahaya. Kemudian menyebutkan ini, istafti kolbah. Mereka para ulama menjelaskan bahwa di sini ya adalah digunakan ya jawaban yang pertama, yakni bertanyalah kamu kepada hatimu Jangan sampai kemudian kita beralasan dengan alasan ini. Ya, disebutkan oleh mereka di antara saya yang disebutkan di sini oleh Ibn Rajab Al-Hambali, di sini digunakan mintalah jawaban kepada hatimu, mintalah fatwa atau nasihat kepada hatimu. Sebab di sini oleh beliau, wa amma ma laysa fihi nafsun min Allah wala rasulihi wala aman yuqtada bi qawlihi min sahabah. Adapun hal-hal atau sesuatu yang tidak ada nas atau dalil dari Al-Qur'an, demikian juga dari Rasul, demikian juga dari para sahabat, wasalamun ummah, demikian juga para ulama terdahulu, ya. Faidah wafa fi nafsil mu'min mutmain kalbuhu bil iman, apabila jiwa seorang yang tenang dengan keimanan, ya. Demikian dan juga yakin padanya, maka boleh menggunakan. Ya, jadi jawabannya adalah demikian. Jadi boleh nggak kita untuk kemudian beralasan tanyalah kepada hatimu kalau hatimu tenang maka lakukan. Kalau tidak tenang, tenang maka tinggalkan. Jawabannya adalah hal ini apabila apa? Apabila tidak ada dalam Al-Qur'an dalilnya permasalahan itu. Demikian juga dari hadis dalilnya. Demikian juga dari para sahabat dan para ulama. Kalau tidak ada baru bertanya kepada hatimu. Selesai. Ya, demikian. Jadi kita bertanya kepada hati kita hati kita ini di ya, dalam suatu permasalahan yang kita ini mungkin bimbang, ketika apa? Ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, demikian juga tidak ada dalil dari hadis Nabi SAW, demikian juga dari para sahabat. Itu jawabannya. Mamanya seseorang ya sekarang ini bagaimana <clears throat> eh, daging buaya mamanya boleh nggak dimakan bro? daging buaya atau telurnya dan sebagainya. Pernah nggak Nabi menyebutkan? Ya, Oleh Allah kalau dalam permasalahan ini mungkin kalau tidak ada dalam Al-Quran disebutkan Demikian juga di dalam hadis juga disebutkan terjadi di situ jadi beberapa hadis yang disebutkan uludina bin setiap yang dia itu adalah mempunyai e, nab ini mempunyai taring ya maka tidak boleh untuk dimakan sebagai perkataan minasiba dari binatang buas ya sebagian mengatakan ini bukan binatang buas dan sebagainya dan sebagainya ya sebagian oleh karena itu sebagian orang berpendapat boleh jadi ya, dalam perkara-perkara seperti ini. Dalam perkara-perkara ini juga umpamanya ya yang sering dulu dipermasalahkan seperti uh, ini biawak umpamanya. Ya, sebagian mungkin berpendapat tidak ada di situ jelas menyebutkan Nabi SAW. Ya maka seperti ini mungkin bisa kemudian lupa bertanya kepada hati masing-masing. Ya, ini segala perkara yang di situ tidak ada Al-Quran, demikian juga tidak ada hadis, demikian juga ulama para sahabat menyebutkan, maka di sini bertanya kepada hati. Kapan kita merasa tenang padanya? Tapi kalau perkara itu sudah jelas ya tentang masalah sholat dan sebagainya, maka seperti itu apa? Tidak boleh untuk kemudian dengan alasan bertanya kepada hati. Demikian juga disebutkan oleh <clears throat> Syaikh Muhammad As-Singgiti taala. Beliau juga menyebutkan jawaban atas syubhat atau perancuan yang mereka sebutkan tadi. Ya, bahwa hatiku mengatakan demikian. Kemudian aku melakukannya. Dengan alasan tadi, istafti kolbak, mintalah jawaban kepada hatimu. <clears throat> Maka di sini boleh mengatakan, kalau tadi kan jawabannya apa? Apabila tidak ada dalam Al-Quran, demikian juga dalam hadis, demikian juga ucapan sahabat, maka boleh kita bertanya kepada hati kita. Sampai di antara mereka menyebutkan seperti permasalahan hadis. Permasalahan hadis ulama ini mengatakan sahih, ulama ini mengatakan dhaif masing-masing dan ini kuat. Dan kita tidak ada kesempatan untuk membuku, membuka bukunya langsung. Maka di sini juga boleh salat istiqoroh umpamanya. Karena dari hadis itu dibangun di atasnya hukum. Seperti umpamanya menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan setelah berwudu, apakah batal atau tidak? Itu ada hadis Usrah yang mengatakan ya demikian juga uh, eh, Talak bin Ali yang seakan-akan berselisih. Yang satu mengatakan itu bagian tubuh kita. Yang satu mengatakan waktu kita berwudu. Ya, seperti ini boleh kita mungkin salat istiqorah, mana yang merasa tenang kita badannya, demikian. Adapun saya Muhammad dan Sing Amin Nasing itu Ramadhan beliau mengatakan, mana hadis tadi istafti kolbat. Hadis ini sahih karena hadis ini adalah sahih. Minta tanya oleh kamu kepada hatimu, mana adalah at-tahdir minasyubah. Mananya untuk kita hati-hati dari syubhat. Karena yang halal itu adalah jelas, yang haram itu adalah jelas dan di antara keduanya itu adalah ada perkara-perkara yang di itu apa? Mustah mutasyabihat yang merancu, Yang merancu. Ya untuk kita apa? Berhati-hati dari syubhat. Demikian juga beliau mengatakan wala syakka anal murad dan tidak ada keraguan bahwa maksud dari hadis ini tadi adalah al-hathu 'alal wara' wa tarku syubhat. Hati-hati, anjuran untuk seorang itu bersifat wara'. Wara' itu berhati-hati dan meninggalkan hal-hal yang syubhat. Maknanya adalah, ada demikian. Jadi mintalah kamu, jawaban hatimu adalah untuk kita berhati-hati. Untuk bersifat warok. Ada warok, ada zuhud. Ya, sebutkan bahwa zuhud itu adalah tarku malah yang pak bil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Warok itu tarku ma fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang membahayakan akhirat. Ya, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang, yang tidak bermanfaat Umpamanya ini mempunyai rumah yang mewah sekali atau mobil yang sangat mewah sekali, ini tidak bermanfaat bagi apa akhirat. Ya, disedekahkan itu suatu manfaat bagi kehidupan kita. ya demikian. Hadis ini sebenarnya adalah anjuran untuk kita bersifat warok, demikian juga untuk meninggalkan perkara-perkara syubhat. Seperti apa disebutkan seperti ini ada e, maitah, yakni bangkai. Ya, Apakah dia disembelih atau tidak sembelih? Tinggalkan kalau menurut syubhat. Demikian juga ada seorang perempuan, termasuk mahram atau tidak mahram. Ya, demikian. Atau berhati-hati. Ini sebagai contoh saja. Ya demikian. Jadi hadis ini sebenarnya menurut beliau menyebutkan bahwa maksudnya untuk kita berhati-hati dalam perkara yang syubhat. <clears throat> Kemudian juga setelah tadi kita sebutkan sebagian beralasan dengan istafti kolbat. Mintalah jawaban kepada hatimu. Sudah dijawab tadi. Yang pertama adalah hal seperti ini ketika tidak ada dalil dari Al-Quran, demikian juga dari Sunnah. Kalau sudah ada, tidak perlu kita bertanya kepada hati kita, tidak perlu. Kemudian yang kedua, hadis ini untuk kita berhati-hati. Untuk kita bersifat warok, untuk kita bersifat, bersifat apa? Zuhud, untuk kita bersifat apa? Menjauhi perkara-perkara yang subhat. Ternyata mereka mempunyai alasan lagi, ya. Mereka mempunyai alasan yang mengatakan bahwa boleh keluar dari syariat Nabi SAW. Mereka mengatakan Sebuah berikutnya adalah mereka beralasan bahwa kami sudah dalam keadaan yakin. Kemudian menyebutkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Wa rabbaka hatta ya'tiyaka yakin Walakad na'amu Anahu yadiku sadruka bima yakulun Kemudian oleh Allah SWT wa rabbaka hatta ya'tiyaka yakin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Allah Subhanahu wa taala itu sampai datang padamu keyakinan. Kemudian mereka mengatakan kami sudah yakin sehingga kami boleh keluar dari syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah merintahkan sembahlah Allah sampai datang kepadamu keyakinan. Ya, kami sudah yakin berarti kami tidak ada lagi ikatan dengan apa dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan di sini oleh beliau, ya, hal seperti ini sudah ada juga disebutkan para ulama. Bahkan disebutkan tafsir mereka yakin itu dengan keyakinan dan yang benar yakin itu adalah kematian. Sembala Allah sampai datang kepada kamu kematian. Tafsir yang mengatakan bahwa yakin itu adalah keyakinan, bukan kematian itu adalah tafsir permainan saja. Lakbah bukan tafsir yang dianggap. Sebutkan <clears throat> di sini oleh beliau <clears throat> Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin wa huwal maut yaitu kematian. Ya. Kemudian beliau menyebutkan bahwa yakin ini adalah kematian di antara dalilnya ya, di antara uh, tafsir ayat dengan ayat yang bagus tafsir ayat dengan ayat yang lain ya <clears throat> demikian juga tafsir ayat dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita bisa mentafsirkan kalau kemudian yakin ini adalah maknanya adalah kematian beliau menyebutkan di antaranya adalah surat Al-Mudathir Ayat yang ke-47. Coba di situ qalu lam nakum minal musallin. Mereka mengatakan ketika masuk neraka. Kenapa kalian masuk neraka? Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang sholat dan kami tidak memberi makan orang miskin. Dan kami dulu berbincang-bincang bersama dengan orang-orang yang bercakap-cakap tidak ada manfaatnya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin dan kami mendustakan hari akhir. Hatta atanal yakin sampai datang kepada kami keyakinan apa itu kematian. Tidak ada yang mengatakan keyakinan itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ada, demikian juga Nabi adalah utusan. Sudah yakin berarti aku tidak perlu lagi ibadah. Salah. Yakin itu adalah kematian. Hatta atana yakin sampai datang kepada kami kematian sehingga mereka masuk neraka tidak sholat dan sebagainya. Demikian. Demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang bodoh ada yang mengatakan itu. Syekh-syekhnya guru-guru mereka mengatakan, "Sudah kamu yakin sudah, tidak perlu lagi." Terikat dengan sholat dan sebagainya. Ini tafsir main-main mereka. Demikian juga hadis Nabi SAW beliau menyebutkan bahwa yakin di sini adalah kematian. Sebagian dalam hadis semua lima bukhori Bukhari Allah Taala hadis Ummu Sa'ib Umul Ala ya, perempuan dari Ansor. Waktu itu ya dia mengatakan ketika meninggal Utsman bin Mas'un radhiyallahu Kemudian Nabi mengatakan amal huwa fakat jauh yakin. Adapun dia maka telah datang pada dia itu yakin yaitu kematian. Wa inilah arjulahul khair. Aku berharap dia mendapatkan kebaikan. Jadi yakin di sini adalah kematian. Ini eh, demikian. Kemudian beliau mengatakan At-Tambi peringatan asan. Elam anna ma yafsiru bihi hadhihi ayat. Ketahuilah bahwa apa yang mentafsirkan dengan ayat ini ba'du zanadiqah, orang-orang sindik, orang-orang munafik. Keyakinannya itu keyakinan munafik umum, bukan seorang yang muslim, menabani Islam tapi dia itu kafir. Al-kafarah yang mereka kafir, al mudain di tasawuf mengaku-ngaku sebagai sufi. Sufi. Ya itu. Tidak ada batasan lagi dengan syarat Allah swt. wa Sebagian orang-orang sufi yang berlebih-lebihan. Min anna makna yakin al-ma'rifah bila Bahwa yakin itu adalah mengenal Allah swt. sudah ma'rifat, sudah ma'rifat sudah. Ya, yakin ini adalah ma'rifat kepada Allah swt. Sudah mengenal Allah swt. wa taala. Jalla wa ala. Wa anal ayah tadulu ala dan ayat menunjukkan bahwa anal abad idza wasala minal ma'rifah bahwa seorang hamba kalau sudah sampai derajat ma'rifat, wasala, yakni sampai kepada derajat ma'rifat atau sudah ma'rifat. Ini mensucikan diri dia sendiri. Ya. Bahwa seorang kalau sudah sampai ma'rifat bila ilatil kadarajah kepada derajat itu al-mu'abbar anda bil yakin yang ditakbirkan yang diistilahkan dengan yakin anautas untuk anhul ibadat jatuh pada dia itu tidak ada lagi ibadah-ibadah wa Beban-beban syarat tidak ada lagi. Di anak kal yakin bahwa goyatul al-amr bil ibadah. Karena yakin itu adalah puncaknya perkara dari ibadah. Inna tafsir ayat bihada kufrun billah wa zandaqah. Tafsir ini ini adalah tafsir kafir kepada Allah dan sindik, munafik. Wa khuruj an millatil Islam, keluar dari agama Islam bi ismail muslimin, ijma' kaum muslimin. Dah. Ya, ini sudah sepakat orang seperti ini. Tidak dianggap tafsir ini wa danau la yusamma fil istilah ta'wilan ini tidak secara istilah dikatakan ta'wil bukan tafsir ini bal yusamma la'ban ini permainan permainan saja tidak perlu digubris seperti ini demikian ini bukan ta'wil namanya bukan tafsir namanya ini adalah ini adalah la'ib permainan saja ya demikian selalu cukup bagi kita pembahasan tentang Badal Keislaman yang ke-9 Berikutnya kita membaca buku berikutnya